BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Mohon ampun Gusti Tumenggung, sebelumnya saya minta maaf kalau sampai ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Gusti Tumenggung Jayeng Logo. <coughs> Tidak apa-apa, Pak Pedono. Silahkan bicara saja. Yang bebas saja. Supaya lebih akrab, lebih hangat pertemuan ini. Dan pertemuan yang akrab dan hangat. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Maaf Mbak Yu Tumenggung, saya jadi merepotkan saja. Hmm. Saya datang untuk mewakili almarhum suami saya, Kanjeng Tumenggung Tirto Yudo, Bapaknya Sudiro. Ya, maklum Mbak Yu Tumenggung, namanya anak pola, piung keprada. Ini semua akibat perbuatan Sudiro. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dua kereta kuda bergerak perlahan-lahan beriringan Sudiro dan ibunya duduk di atas kereta depan, sementara beberapa orang sanak familinya naik kereta di belakang. Mereka terus bergerak ke arah satu menggungan. Pagi itu, Sudiro dan ibunya bermaksud mengunjungi keluarga Tumenggung Jayang Logo. Pertama mereka ingin bersilaturahmi, dan kedua mereka ingin meresmikan hubungan cinta antara Sudiro dan Kismoroso. Setelah beberapa kali menikung jalan, akhirnya kereta sudah memasuki halaman Katumengkungan yang luas, yang banyak ditumbuhi pohon sawo Manila. berkumpul di ruangan pendopo Katumenggungan yang lega serta nyaman. Sudiro dan ibunya dengan diapit sanak familinya duduk di bagian tengah. Sementara keluarga Tumenggung Jayang Logo duduk di depan pintu ruangan beserta seluruh sanak famili dan para pembantunya. Sudiro dan ibunya beserta sanak kerabat yang dibawanya segera mengenalkan diri. Maaf Mbak Itu Menggung, saya jadi merepotkan saja. Hmm. Saya datang untuk mewakili almarhum suami saya, Kanjeng Tumenggung Tirto Yudo, bapaknya Sudiro. Ya, maklum Mbak itu menggung. Namanya anak pola, biung keperada. Ini semua akibat perbuatan Sudiro. Dan untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hmm. Tidak apa-apa di Tumenggung. Namanya anak muda, susah diaturnya. Ya, sebenarnya bukan hanya kesalahan Sudiro. Tapi menurut pendapat saya, dua-duanya yang salah. Kismoroso juga salah. Kita sekarang berada di ruangan ini bersama-sama untuk membicarakan masalah kedua anak tersebut. Bagaimana sebaiknya, Mbak Yu? Hmm. Sebagai orang tua, Tentu kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus ikut mempersiapkan masa depan mereka. Yoto? Ya uh, ah, benar sekali Mbak Yutu Menggung. Kita sebagai orang tua harus ikut bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya datang kemari, sekaligus untuk menyelesaikan perkara anak-anak ini. Dan untuk itu, saya akan diwakili kakak kandung saya. Dia seorang wedono dari Kalipuro. Uh, monggo, silakan Kang Mas. Hmm, terima kasih. Mohon ampun Gusti Tumenggung. Sebelumnya saya minta maaf kalau sampai ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Tidak apa-apa, Pak Pedono. Silahkan bicara saja yang bebas saja, supaya lebih akrab, lebih hangat pertemuan ini. Dan pertemuan yang akrab dan hangat akan menghasilkan yang terbaik. Monggo, silahkan. Injih, matur nuwun Gusti Temenggung. Jadi, mekaten Gusti. Hmm. Kami datang kemari dengan maksud yang baik. Iya. Yeah yaitu untuk menyelesaikan perkara Den Ayu Kismoroso dan Sudiro. Mm -hmm. Ya maklum karena Sudiro sudah tidak punya bapak lagi, maka saya diangkat menjadi walinya. Uh, saya adalah kakak kandung dari ibunya Sudiro ini. Mm, Jadi iya. kami sangat berharap agar Gusti Tumenggung Jayeng Logo melapangkan dada mendinginkan hati sejak peristiwa yang menimbulkan aib tempo hari Gusti Temenggung. Hmm. Ya maklumlah, mereka ini kan masih muda usia. Mereka belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam tata pergaulan laki-laki dan perempuan. Akhirnya mereka kecolongan. Ya, dan beginilah jadinya. Tapi barangkali ini memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sudah menjadi nasib perjodohan mereka. Den Ayukis Moroso dan Sudiro. Maka sebagai orang tua, kami hanya bisa menyarujui, menyetujui, merestui, dan juga memberikan dukungan yang sekiranya bisa membuat semua berjalan dengan lancar. Ya demikianlah Gusti atur kami selaku wali dari Sudiro. Uh, kalau menurut pendapatku, memang ini merupakan kesalahan anak-anak muda. Walaupun sebenarnya yang tua juga tidak bisa dianggap benar. Bagaimanapun juga, mereka itu adalah anak-anak kita. Jadi kita juga harus bertanggung jawab dan mengawasi segala sepak terjang mereka di luar rumah. Itulah yang terpenting. Dan kalau sudah seperti ini kejadiannya, kalau menurut pendapatku, ah, sebaiknya mereka segera diresmikan saja menjadi suami istri. Iya, benar apa yang dikatakan Kakang Tumenggung. Sebaiknya mereka segera dinikahkan saja. Coba Pak Wedono, kamu cari hari dan tanggal yang baik untuk segera menikahkan putriku dan Sudiro. Sekalian kamu cari penghulu yang beken, yang kondang, yang mumpuni. Soal biayanya biar semua aku yang menanggung. Nah, saya kira pertemuan ini tidak usah dipanjang lebarkan. Semuanya sudah cukup jelas. Tapi sebaiknya sekarang kita istirahat sambil mencicipi apa yang sudah dihidangkan oleh istri saya. <laughs> Ayo, monggo Pak Wedono, Sudiro, Adi Tumenggung, ayo monggo dicicipi hidangannya. Monggo monggo dicicipi dulu. monggo. Ini, inggih Kakang Tumenggung, satu nuwun. <laughs> Acara segera diteruskan dengan ramah tamah dua keluarga besar. Mereka makan sambil ngobrol tentang berbagai macam hal. Jatmiko berbisik-bisik pada Sudiro sebelum kemudian melangkah ke belakang. Dia langsung masuk ke ruangan biliknya. Belum sampai berbaring, terdengar pintu diketuk lirik dan muncul wajah Belendung. Oh, kamu Belendung. Kamu sudah makan? <laughs> Beres Den Mas. Saya makan tidak akan ketinggalan. Lah, Den Mas kok malah masuk ke ruangan bilik? Kok tamu-tamunya ditinggal? Ah, uh, sudah ada kanjeng ibu dan ayah, Temenggung. Aku capek. Aku mau istirahat sebentar. Ah, oh ya, bagaimana kabar Setio sih Wah, payah Den Mas saya gagal menemukannya. Yuningsi tidak ada lagi di desa Sumberjati. Saya sudah mencarinya kemana-mana, ke lain desa, bahkan ke Jatisari juga tidak ada. Wah, bagaimana ya? Jadi selama beberapa hari ini, kamu juga belum menemukannya? Ah, belum, Den Mas. Saya sendiri kebingungan. Saya harus mencari kemana lagi. Tapi kamu harus terus berusaha menemukannya, Bendung. Aku tidak bisa berbuat sesuatu kalau Setio Ningsi belum ketemu. Belum ketahuan keberadaannya. Eh, baik, Demas. Saya juga tidak akan menyerah. Saya akan terus mencari sampai Yuningsi saya temukan. Dan pasti suatu saat nanti, saya akan berhasil menemukannya. Eh, Maaf, saya mau ke belakang sebentar, Denmas. Monggo, silakan kalau Denmas mau istirahat. Iya, aku capek sekali. Capek dan uh, ngantuk. Uh, baiklah, aku mau tidur sebentar, ya. Gerobak kuda yang dikusiri Kilurah Jatisari terus bergerak perlahan-lahan melintasi kaki Gunung Merapi. Sudah hampir sehari yang mereka bertiga terguncang-guncang di atas gerobak. Setioningsi dan Sri Gondang sudah bangun. Mereka takjub melihat pemandangan di sekitarnya. Udara menjadi dingin karena kabut mulai turun dari lereng-lereng Merapi yang tinggi. Kita sudah sampai di mana, Toyo? Kok jauh sekali ya rumah pamanmu itu? Ya memang jauh, Sri. Rumah paman Sawung Rono letaknya di pinggir kali Blongkeng, di desa Deles. Oh, kalau kita kemalaman di jalan bagaimana, Yu? Mau tidur di mana? Kita tidak akan kemalaman di jalan, Sri. Karena kita hanya akan berhenti setelah tiba di rumah paman Sawung Rono. Saya kira tidak lama lagi kita akan sampai di tempat yang kita tuju. Ah, itu lihat. Di samping bukit di depan itu rumah paman Sawung Rono. Wah, kalau begitu kita harus siap-siap yuk. Nah, iya. Aku capek sekali. Aku kepingin mandi. Karena pada gatal semua nih badanku. Karena keringat dan debu di jalanan. Uh, ah, Yuningsi juga ingin mandi kan yuk? iya, iya tentu saja. Hmm, badanku kotor semua ini loh. Aku ingin mandi dan setelah itu istirahat. Hampir seharian kan kita terguncang-guncang di atas gerobak Coba, Iya, yuk. Belum pernah aku menempuh perjalanan sejauh ini. Baru pertama kali ini. Tapi Yuni ya, sih, hmm, apakah rumah Paman Saurama itu besar ya? Siapa saja yang tinggal di sana? Katanya ada banyak rampok ya. Katanya Paman Saurono itu kepala rampok. Benar begitu yuk? Iya, benar sekali Sri. Memang pekerjaan pamanku itu rampok. Dia kepala begal atau kecu dia pemimpinnya. Anak buahnya banyak sekali. Ya, mungkin bisa mencapai puluhan orang. Hmm? Mereka itu tinggal dalam satu perkampungan kecil. Mereka tidur di gubuk-gubuk dan sebagian ada yang sudah berkeluarga. Uh, apa kamu tidak takut, yuk? Kawanan rambut itu pasti orangnya sangat dan perbuatannya kasar. Kamu tidak takut? Mereka tidak akan menyakiti kusri. Soalnya mereka tahu bahwa aku adalah anak Kilurah Jatisari. Sementara pemimpin mereka, Paman Sawung Rono itu adalah adik dari ayahku. Jadi, mereka tidak akan berani mengganggu aku. Ya, mudah-mudahan saja begitu ya, Yuk. Tapi, kalau kawanan rampok seperti itu, yang biasa berbuat ugal-ugalan di jalanan, apa bisa dipercaya ya? Ah, sudahlah, Sri. Jangan berpikir macam-macam. Ah, kita serahkan saja nasib kita ke tangan Gusti Allah. Kita pasrah saja. Si iya, Yu. benar sekali. Memang sebaiknya kita pasrah saja. Kilurah Jatisari sudah tiba di tempat yang dituju. Saung Rono menerimanya dengan hangat, penuh rasa persaudaraan. Mereka sekarang sedang menikmati makan malam bersama-sama di serambi rumahnya yang terbuat dari kayu-kayu besar. Saung Rono kelihatan sangat bangga dengan kehidupannya sebagai kepala rampok. Wah, aku senang hidup dengan cara seperti ini Kakang Sawung Joyo. Aku bebas, aku merdeka, tidak terikat oleh peraturan apapun. Di sini, peraturan yang berlaku hanyalah siapa yang kuat dialah yang akan menang. Siapa lemah, dia akan mampus. <laughs> nah, Nduk, Sioningsih, kamu jangan takut tinggal di sini ya. Eh, ini Paman. Kalau ada apa-apa, segera lapor dengan Pamanmu. <laughs> Kalau ada anak buahku yang kurang ajar padamu, akan ku cabut nyawanya segera. Pokoknya, aku akan melindunginya dengan taruhan nyawaku, Nduk karena kamu adalah putri tunggal Sawung Joyo. Dan putri Sawung Joyo berarti juga putri Sawung Rono. <laughs> Bukan begitu, Kang? Ya, terserah kamu saja, Sawung Rono. Di sini kan aku hanya seorang tamu, ya. <laughs> seorang tamu harus menyenangkan hati yang punya rumah. Ah, bukankah itu terbalik, Kang? Hmm? seorang tuan rumah harus menyenangkan hati para tamunya. <laughs> Kilurah Jatisari dan adik kandungnya terus ngobrol sampai jauh malam. Sementara Setioningsi dan Sri Gondang sudah masuk ke ruangan bilik yang sudah disediakan. Barangkali mereka sekarang sudah tidur. Sementara Sawung Rono dan Kilurah Jatisari tampak masih duduk di serambi depan. Mereka kelihatan masih asik ngobrol Kali ini, obrolan mereka menyangkut masalah kehidupan mereka masing-masing. Ah, aku sampai bingung Sawunggono. Hmm. Bagaimana caranya menyembunyikan Setio dari pandangan Dengas dan Miko itu? Dia itu orangnya nekat sekali. Dia terus berusaha mencari dan menemukan apa yang dia inginkan. Apa memang begitu ya sifat kaum ya? Hm, pantang menyerah setiap keinginan harus dikabulkan. Apa begitu ya adat mereka? Pokoknya kamu tidak usah khawatir, kau. Hmm. Di sini anak gadismu aman. Hmm. <laughs> Aku yang akan menjaga Sioningse siang malam. Siapapun yang berani mengganggu akan berhadapan dengan untu berjek. Terima kasih atas kesanggupanmu, Sawung Rono. Kamu memang adikku satu-satunya. Hmm, siapa lagi yang mau membantu aku selain kamu, ya kan? Aku tidak punya saudara yang lain lagi. Sama, Kakang Sarung Joyo. Mm -mm. Kamu saudara tuaku satu-satunya. Nah, iya. Apapun yang terjadi, mm -mm. apapun yang menimpa dirimu, aku akan siap sedia membantumu. Baik kamu minta maupun tidak. Oh iya. iya. Aku akan selalu berada di sampingmu, Kang. Mm -mm. Jangan takut. Biarkan saja itu sejak Niko dan keluarganya. Mereka berani kemari. Sama saja mereka datang menyerahkan nyawa pada untuk bledek. Hmm. <laughs> nah terus rencana kita yang dulu bagaimana Sabung Rono? Uh, uh, uh, rencana yang mana Kam? Itu. Oh. <laughs> Soal kita berbesanan itu. Iya. Soal anak gadis Mustioningsih dan Joko Sumurup anak laki-laki. Mm -hmm. Wah, Hmm, sepertinya susah kau. Loh, anakmu sepertinya tidak mau dijodohkan dengan anakku. Iya, karena dia masih terus ingat sama si Jatmiko itu. Hmm? Kalau dia sudah bisa melupakannya, pasti dia akan menurut apa kata orang tua. Sudahlah kau. Hmm? Soal itu gampang. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Hmm. Kalau mereka ada jodoh, Biar saja, aku setuju-setuju saja. Aku pasti mendukung. Aku juga senang, Kang, berbesanan sama saudara sendiri. Hmm. Apalagi <laughs> kamu saudaraku satu-satunya. Iya. Bukankah dengan cara berbesanan kita bisa mempererat tali persaudaraan? Betul. Bisa mempererat tali silaturahmi. Iya, benar sekali, Sawung Rono. Ah, mudah-mudahan saja kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita selanjutnya. Malam itu Kilurah Jatisari menginap di rumah kediaman Sawung Rono Pagi harinya, setelah sholat subuh, Kilurah pamit mau kembali ke Jatisari. Sawung Rono dan beberapa orang anak buahnya mengantarkan sampai pintu pagar halaman. Demikian pula Setioningsi dan Sri Gondang. Sepulasih nampak sangat sedih melihat kepergian ayah tercintanya. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, kamu juga hati-hati, ya. Jaga dirimu baik-baik, ya. Bisalah membawa diri. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang memalukan, ya. Awas, jangan sampai Jatmiko tahu kalau kamu ada di sini, ya. Ayo Samurono, aku berangkat ya. Iya kamu, hati-hati di jalan. Salam untuk Mbak Yulura. Oh iya, iya, iya. Iya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, Demikianlah seri ke-31 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Temenggung Jayang Loko, Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Nanang sebagai Jatmiko, Neni Haryoko sebagai Ibu Sudiro, Yoko sebagai Pak Wadana, Rifki sebagai Belendung, Ajeng sebagai Setia Mingsi, Nika sebagai Sri Gondang, Elsa Surya sebagai Kilura, Bambang Jeger sebagai Saung Rono, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Setioningsi di rumah Saung Rono pamannya? Apa yang akan dialami Kilurah Jatistari setelah tiba di kampung halamannya? Saudara pendengar, silakan mengikuti serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Kita semua telah menang